Baik Bu ya, syukuran. Alhamdulillah kita akan menghadirkan pertanyaan melalui layanan Facebook. Ada sahabat kita dari Indramayu yaitu yang bernama Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, saya mau tanya, ketika kita bekerja di negara non muslim seperti Korea, Jepang, Cina, Taiwan dan lain-lain, ketika makan hampir semua makanannya terbuat dari bahan babi, baik daging maupun minyaknya. Adapun daging ayam atau daging sapi, kami tidak tahu daging itu disembelih dengan cara syar'i atau tidak. Dalam hati ingin bertanya pada penjualnya, tapi kami tidak mengerti dengan bahasanya. Mohon penjelasannya Buya. Dan minta doanya Buya agar suatu saat nanti kami bisa berjualan makanan-makanan yang benar halal di tempat itu agar saudara-saudara kami di sana bisa makan makanan yang halal bukan makanan yang haram. Syukron Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita meyakini bahwasanya di sebuah tempat itu adalah dijual babi dan sebagainya, maka kita tidak boleh makan di tempat tersebut. Dan hukumnya adalah haram daging babi tidak boleh dimakan oleh kaum kaum muslimin. Tidak boleh. Kalau masalah urusan makan itu yang menjadi masalah adalah kita mau tidak menjaga keharaman. Kalau kita ingin yang halal tidak susah. Ya jangan makan daging, kita bisa masak sendiri lebih irit lagi, duitnya bisa dibawa pulang ke rumah lebih banyak lagi. Bikin magicom beras. Kemudian beli telur, tidak ada telur babi insyaallah. Telur. Ada telur, dadar sebagainya, tidak ada masalah. Mie, mie yang jelas mie Indonesia, mie ini bisa. Tidak susah dan Anda tidak usah memaksakan untuk makan daging dan sebagainya. Tidak akan gatel, tidak akan ini. Kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kami tetap menghimbau. Kita kita mampir, kita ke Korea, kita ke Hong Kong, kita ke Taiwan dan sebagainya. Saudara-saudari kita yang ada di sana, kami imbau mereka. Kami mencintai mereka hingga kami perlu datang ke sana. Biarpun kami melarang jika ada yang mau berangkat pergi ke sana, khususnya wanita. Kalau ada yang mau pergi ke Taiwan, ke Hong Kong dan sebagainya, kami larang. Jangan pergi. Jualan teh bersama ibundamu lebih mulia. Tapi yang sudah terlanjur pergi, mereka adalah juga umat Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diberi pengarahan, perlu kita cintai. Jangan sampai di saat mereka jatuh, karena mereka melakukan bepergian yang seperti itu jatuh, melakukan persalahan. Jangan sampai dia menjadi orang yang sudah jatuh ketiba tangga. Kita ingin tolong mereka. Ya sudah telanjur pergi ke sana, kita datangi, kita hibur untuk bisa kembali kepada keluarganya secepatnya, dekat kepada Allah, banyak istighfar di sana. Sadari kalau ini kesalahan, semoga segera dipulangkan dan di Indonesia bisa bahagia dan seterusnya. Kita mencintai mereka dan kita tidak mencaci mereka. Memang kita mengatakan pergi ke sana adalah hak salah seorang wanita. Tapi ketahuilah pendidikan harus diberikan. Tidak ada hamba yang tidak bersalah. Akan tapi hendaknya kita memandang semuanya dengan mata kasih sayang dan cinta. Kita tidak ingin ada orang yang Taiwan masuk neraka. Tidak ingin yang di Jepang masuk neraka. Kita ingin semuanya menjadi ahli surga. Kalau mereka melakukan kesalahan, hendaknya segera tobat kembali kepada Allah. Allah maha luas dengan pengampunannya. Baik, cita-cita Anda untuk buat makanan rumah makan di sana yang islami bagus. Dan jangan ragu. Kemudian untuk bertanya jangan ragu Anda bertanya. Akan tapi ketahilah, kalau sudah rumah makan itu ada babinya, tentunya penggorengan adalah satu, ini satu dan sebagainya. Dan kemudian ayam sendiri sembelihannya adalah dengan cara syariat Islam. Pembelian syariat Islam. Jadi kalau orang tidak tidak mengerti cara sembelihan yang benar, syariat Islam itu bukan penyembelihannya orang di luar Islam jika itu ahli kitab adalah halal kita makan. Asalkan penyembelihannya secara islami maksudnya dipenggal le lehernya. Sebab ada penyembelihan tidak secara islami bukan di lehernya. Dicekik. Ada kan? Agar darahnya tidak keluar. Ada. Kalau itu bukan cara islami. Harus sembelih. Biar penyembelih adalah ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani lihat, adalah halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan ayam. Asalkan ayam beneran. Ayam. Tapi kalau babi apapun bentuknya tidak boleh kita makan, haram. Dan babi juga menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan Jubur adalah haram. Baik, kecuali murid dari Imam Malik. Baik, inilah jadi Anda cita-cita mulia insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selagi Anda tidak menemukan makanan yang jelas-jelas halal, Anda tidak boleh masuk ke tempat tempat makan. Kalau pengen harus beli, beli yang sesuatu yang yakin tidak haram. Ya kayak tadi, masak sendiri dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah orang itu kurang nerima. Masa itu sekarang zamannya jangan apalagi di negeri maju sana, namanya magicom, magicom macam-macam, magicom kecil, magicom gede dan sebagainya. Ada itu mudah. Goreng telur sebagainya. Bawa beli mie dan sebagainya beres insyaallah. Aman, kehalalan.